صادق إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang terhormat marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah demi untuk kita dapat mencapai kebahagiaan hidup, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia dan akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, untuk kita dapat melaksanakan ketakwaan yang sesungguhnya, maka waktulah setiap muslim dan muslimah mengenal dan mengetahui keislamannya dengan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya serta tuntunan-tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudara seorang muslim pun muslimah tidak akan dapat melaksanakan ketakwaan yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mengetahui apakah sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanakah caranya bertakwa kepada Allah yang tersentuh di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Memang saudara-saudara, jangan lagi akan melaksanakan. Senang pun tidak akan dapat. Kalau tidak mengenal dan tidak mengetahuinya. Maka itu saudara-saudara, Walaupun kita dengar dan kita ketahui banyaknya orang yang mengaku muslim akan tetapi kalau pengetahuannya tentang keislamannya lurus, kosong, atau jauh, atau sangat sedikit, tentulah saudara-saudara, orang yang demikian itu tidak akan merasa cinta tidak akan merasa senang kepada keislamannya. Kalau sudah tidak merasa cinta, tidak merasa senang kepada keislamannya, kepada agama Islam, tentulah saudara-saudara tidak akan membela agama Islam dan tidak akan memperjuangkan agama Islam, bahkan akan berusaha demi untuk menghancurkan agama Islam itu. Maka saudara-saudara, jelas dan nyata apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-ilmu hayatul Islam wa ibadul iman. Ilmu itu kehidupan agama Islam dan tiang keimanan. Islam seseorang muslim, laki-laki atau perempuan, tidak akan hidup dengan jiwa raganya. Kalau orang itu tidak mempunyai ilmu, ilmu agama Islam, iman seorang muslim atau muslimah tidak akan berdiri tegak kalau tidak mempunyai ilmu-ilmu agama Islam. Maka itu saudara-saudara, perjuangan-perjuangan umat Islam di mana saja mereka berada. Mengapa? Rata-rata jauh daripada apa yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Karena saudara-saudara, jauhnya mereka atau kebanyakan dari mereka itu sangat jauh dari ilmu ilmu pengetahuan agama Islam hingga perjuangannya tidak merupakan perjuangan Islam bahkan sebaliknya merupakan perjuangan yang merugikan Islam dan yang akan menghancurkan agama Islam. Saudara-saudara, maka meskipun dikatakan mayoritas beragama Islam di mana saja ada, tetapi kenyataannya saudara-saudara peribadatan kepada Allah pun merosot perjalanan kepada agama yang telah digariskan oleh Allah SWT serta dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menyimpan nah saudara-saudara kesemuanya itu kalau kita paham secara sesungguhnya dikarenakan karena belum kenal terhadap agama Islam karena belum mengetahui keislaman yang sesungguhnya disebabkan jauhnya daripada ilmu-ilmu agama Maka itulah saudara-saudara, kita kaum muslimin, terutama pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama Islam, dan kita masyarakat kaum muslimin, hendaknya meningkatkan kesadaran sebagai muslim, di mana saja sudah berada, saudara di kota kah, saudara di desa kah, saudara dibunuh, saudara ikut apa dan di mana hendaknya jiwa keislaman saudara-saudara harus ditingkatkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tempat bersaat, waktu dan kehidupan bangsa dan rakyat jangan sekali-kali mempengaruhi keislaman kita. Karena saudara-saudara, kita hidup dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah ialah menjalankan keislaman yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terakhir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan dalam Al-Qur'an Karim yang kesemuanya sudah sampai kepada kita ini saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, peningkatan kesadaran sebagai muslim terutama generasi muda dan mudinya, hendaknya ditingkatkan. Ukhulu fisilmi kafa, masuklah dalam agama Islam dan keseluruhan, dengan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, dengan pengenalan yang sebenarnya, dan rasa senang, rasa cinta yang mendorong kepada pembelaan terhadap agama Islam, itulah yang dinamakan memperjuangkan agama Islam hingga akan diridhoi oleh Allah SWT dan dunia sampai dalam akhirat Nah, saudara-saudara, untuk hal itu Allah telah memerintah wal takun minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika al muhtadun dan wajib ada dari kamu wahai kaum muslimin umat jamaah yang cukup hitungannya yang bertindak mengajak-ajak kepada keislaman dan memerintahkan kebaikan serta mencegah daripada segala kemungkaran orang yang bertindak itu dijamin oleh Allah wa ulaika humul muflihun maka itulah saudara-saudara kita pun kaum muslimin wajib di antara kita kaum muslimin di antara kita masyarakat kaum muslimin jumlah yang cukup jamaah yang cukup untuk berdakwah Islamiyah dengan sesungguhnya mengajak ajak orang kepada agama Islam amar ma'ruf dan nahi munkar saudara-saudara kalau kita lihat hati kita umat Islam Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam lapangan berdakwah. Tenaga-tenaga yang melaksanakan dakwah Islamnya sangat kurang ditinjau dan dilihat daripada jumlah rakyat Indonesia yang demikian besar. Saudara-saudara, dalam hal ini dapat kita bagi tiga. Orang-orang Islam yang aktif, orang-orang Islam yang non-aktif, dari orang-orang yang di luar agama. Saudara-saudara, masing-masing bagian itu harus dipikirkan oleh masyarakat kaum sini, terutama ulama-ulama, pemimpin-pemimpinnya, bagaimanakah meningkatkan mereka agar menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Orang-orang Islam yang aktif hendaknya diupgrade keislamannya ditinggalkan ilmu pengetahuannya hingga mereka itulah kelak kemudian akan meneruskan perjuangan Islam menjadi perubahan perubahan Islam mubalik mubalik Islam pengajar pengajar Islam pengajak pengajak kepada ajaran Islam dan orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk menyebarkan ilmu ilmu agama Islam. saudara-saudara. Orang-orang Islam yang non aktif yang di Indonesia jumlahnya besar sekali dibandingkan dengan yang aktif. Bagaimana saudara-saudara mengaktifkan kembali orang-orang Islam yang non aktif itu? Yang diistilahkan orang-orang Islam yang lawala, la salata, wala sawma, wala zakata, wala ibadata, wala wala. Bagaimana saudara-saudara kita dapat menarik mereka itu agar aktif dalam keislamannya? Dalam sholatnya, dalam peribadatannya, dalam amal perbuatan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau benar-benar dua-dua ini sudah dapat ditingkatkan, hingga menjadi muslim yang aktif, ilmu pengetahuannya pun dapat ditingkatkan, hingga rasa cinta kepada Islam merata. Tentu saudara-saudara, pembelaan terhadap agama Islam akan tampak. Perjuangan Islam sesungguhnya pasti saudara-saudara bisa lelah jalan hidup dengan keribuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah in tansurullah yang kuntum min hasbit Tetapi saudara-saudara, kalau hal-hal ini tidak disadari oleh orang-orang Islam, di mana saja orang Islam tidak terbatas oleh tempat tidak terbatas oleh kota, tidak terbatas oleh desa, tidak terbatas oleh organisasi, tidak terbatas oleh kumpulan, tidak terbatas oleh perhimpunan, tidak terbatas oleh pekerjaan, tidak terbatas oleh tingkat dan derajat pokok orang Islam, hendaknya mempersatukan hati sebagai muslim umat Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menyelesaikan diri dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu qulu fisir di kafa wa la tattabi'u syaitan innahu lakum ma'aduwwun mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke agama kamu sesungguhnya jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan karena setan musuh yang nyata bagi saudara-saudara dalam hal ini mengapa oleh Allah disebutkan masuklah dalam agama Islam dan jangan mengikuti langkah setan. Memang saudara-saudara, kalau seorang manusia mengikuti agama Islam, memperjuangkan agama Islam, kami tetap mati di dalam agama Islam, inilah orang yang selamat dari para gangguan, bisikan, dan bawaan setan. Kalau tidak saudara-saudara otomatis adalah mengikuti setan dan terpimpin oleh setan, akhir terbunuh nasibnya sama dengan setan itu ialah akan dilakukan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, marilah kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis serta ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita serapkan kesemuanya dalam semua raga kita dalam rumah tangga kita dan dalam pergaulan kita, dalam perjuangan kita eh, hingga kesemuanya itu dapat lurus dan cocok dengan apa yang diterangkan oleh Allah wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan semua inilah jalan yang lurus, jalan agama Islam yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituntunkan dengan Al-Qur'anul Karim. Inilah saudara-saudara jalan yang lurus yang dijelaskan oleh Allah wa anna hadha suratul mustaqim. Fattabi'u ikutilah jalan ini. Jangan kamu ikut jalan bermacam-macam, tentulah kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, hendaknya kita benar-benar kaum muslimin dari tingkat ulama-ulama ini dari tingkat pemimpin-pemimpinnya, dari tingkat kaum muslim dan muslimat keseluruhannya, pemuda dan pemudinya, hendaknya kita kembali ke kumpulan Allah SWT, demi keridhaan Allah SWT, dan demi melaksanakan dan menjalankan serta meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan selalu waspada. Jangan sampai terganggu oleh musuh, musuh yang ditentukan oleh Allah untuk menghantam manusia, ialah hawa nafsu kedua setan ketika pengaruh dunia. Maka saudara-saudara, kita mengunjungi orang-orang Islam, masyarakat peribadatan Islam, memperjuangkan agama Islam, hendaknya kita tingkatkan kewaspadaan kita dari bisikan hawa nafsu, dari ajakan setan, dan dari pengaruh dunia. Saudara-saudara, kalau kita dapat menyelamatkan diri dari tiga-tiga itu, dan pula saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang selamat dalam dunia dan akhirat. Nah, kalau tidak saudara-saudara, kita akan terjerumus ke dalam jurang sengsara karena akan melanggar garis keridhaan Allah SWT yang mana Allah sudah menunjukkan kalau yang فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ maka hendaknya berhati-hati Orang yang melanggar tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melanggar syariat Allah akan mendapatkan coba akan mendapatkan penghuda, akan mendapatkan fitnah dan siksa yang pedih, siksa yang sangat. Akhirlah saudara-saudara. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada ajaran agama Islam dengan meningkatkan ilmu-ilmu agama Islam dan kita meneruskan perjuangan agama Islam berdakwah Islamiyah dan kita mengajak semuanya orang untuk mengaktifkan diri di beribadah kepada Allah Subhanahu SWT hingga dapat menyelesaikan diri dengan ayat Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang beriman di mana saja sudah berada jadi apa saja saudara bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah dan jangan mati-mati. Kejahatan dalam agama Islam mendapatkan khusus khatimah sebagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu taala berkata, "Tamamun ni'mah al-maut al-Islam." Sempurna nikmat mati dalam agama Islam. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Tamamun ni'mah tuqulul jannah." sempurna ini masuk surga jelas dan nyata mati itu kan agama Islam husnul khatimah nikmat yang besar akhirnya masuk surga tetap kekal ada dalam surga nikmat yang sangat besar yang telah dijamin dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم عليم ونفعني وإليكم حكيم الله إنه رحيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارحم خليفة رسول الله تحقيق أمير المؤمنين سيدنا علي بن الشيخ وعن الزيد الأوزاع أن رسول الصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن زيد الغازي المنزل هذا أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشايخ المغارب أمير سيدنا علي بن ابي طالب وعن العالم والاصحاب وعنا معه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين المسلمات والمسلمين البلاد الاحياء من الاموات اللهم اغفر اسلام المسلمين اللهم اغفر اسلام المسلمين اللهم اغفر اسلام المسلمين اللهم اعز اسلام المسلمين اللهم وحد المسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا سائل عن قاسم بن ضعيف لعلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وسلمكم يعصمكم ورضيتم الله عليهم ولا الضالين فلا تسألن يومئذ عن البعيد subhanallah wa ta'ala amin Anda saat ini masih bersama kami Radio Republik Indonesia malam tinggal pada gelombang-gelombang 88,75 dan 330